yang cetakan anak pegang ini halaman 178 Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaihi matan bagian atas matannya itu matannya wa fitnatul qabri hakun. wa su'alu munkar wa nakir hakun fitnah di dalam kuburan benar adanya dan pertanyaan mungkar dan nakir benar adanya. hak pun itu benar adanya. Mahfum? Jadi orang ketika dimakamkan, dikebumikan, itu didatangi dua malaikat. Eh, diperhatikan ya, didatangi dua malaikat. Itu mungkar dan nakir. Mungkar karena si mayat mengingkari, gak pernah melihatnya, takut. Nakir ganjil, dalam artian gharib asing. Paham ya? Seperti itu. Disebutkan dalam suatu riwayat azraqan. Paham ya? Azraqan itu dua-duanya biru warnanya. Nah, yang jelas ngeri. Kita lihat caranya biar tambah jelas. Qala asyarihu syarihu asaballah Syekh Salam Fauzan mimma yajri fil qabr aidha termasuk perkara yang akan terjadi dalam kuburan juga soal munkar wa nakir minal malaika pertanyaan yang diajukan oleh munkar dan nakir dari kalangan malaikat semuanya ditanya dengan berapa pertanyaan tiga pertanyaan nggak lebih tiga pertanyaan ini jangan sepelekan paham ya karena sebagian orang awam kadang-kali kadang-kadang mereka itu barangkali nyepelekan gitu ya Nah, bahkan dari bahan lelucon. Wah kalau cuma tiga kecil katanya. Jawab sekarang aja selesai. Nanti di sana tinggal ketemu katanya. Wah bisa-bisanya itu loh. Paham ya? Yang ngajar ini kalau kiainya pun ngomong itu. Eh? Nah Allah mustahil. Seakan-akan tuh barang sepele pertanyaan kayak ujian nasional aja. Beda. Beda. Kalau ujian nasional kan manusia. Ini pertanyaan ini yang bisa jawab hanya orang-orang yang beriman. Yang kokoh imannya. Ya di dunianya enggak enggak beriman, di dunianya justru eh, berbuat kesyirikan, musyrikin, munafikin, orang kufar enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Nah, walaupun di dunia bisa. Perhatikan itu. Disimak ya. Nah, annahu idza al mayyit fi qabrihi bawasannya ketika mayit diletakkan dalam kuburan wa al qabr dan kuburan diratakan, diratakan ya. Nah, watawalla anhul musyi'un dan orang-orang yang mengantar jenazah pulang wa innahu la yasma' qur'an alihim ya'tihi malakan fatu'adu ruhuhu fi jasadihi lihat ini ketika orang-orang yang mengantar pada pulang eh, si mayat mendengar gesekan-gesekan sandal bayangkan ini jadi yang mengantar udah pada pulang. Nah, ketika pulang itu nam gesekan ada sandal si mayat dengar. Alamnya beda ya. Yatihi manakan. Eh, yatihi manakan. Didatangi dua malaikat. Malaikat siapa tadi? Antum mungkar dan nakir dalam dua malaikat. Fatu'abu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian rohnya dibalikkan ke jasadnya. وهذه الحياة برزخية ما هي مثل i'adatiha fil hayati على ard tentang dan kehidupan ini kehidupan barzakhiyah kehidupan dalam kuburan tidak seperti dikembalikan kehidupannya ketika di dunia beda jadi walaupun itu bongkar pun masih utuh masih apa terbungkus kan kafan tapi alamnya berbeda buktinya apa tadi itu Si pengantar pernah pulang, eh, si mayat dengar gesekan sandalnya bayangkan itu. Masya Allah, menunjukkan bahasanya keadaannya sangat luar biasa. Nah, sama-sama kalau kita perhatikan kuburan area makam di dunia, tapi alamnya beda bayangkan. Alamnya beda, yang mereka rasakan lain. Mafhum? Sampai kapan? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada alam barzah sampai hari dibangkitkan lagi. Naam. Kita lihat di sini dikit lagi. La ya'lamuha illallah azza wa jalla. Lihat tidak ada yang tahu kecuali Allah taala. Maksudnya tidak ada yang tahu hakikat yang dirasakan di situ kecuali Allah taala. Manusia tahunya ya dimakamkan, dikuburkan selesai. Tapi di dalamnya ya apa nggak tahu. Makanya sangat salah dan keliru. Eh, perhatikan, sangat salah dan keliru kalau orang ziarah kubur kok bawa bunga dan air. Untuk apa? Tanya. Nanti kalau bunganya ditaburkan, selama bunganya itu masih basah, ringan adabnya katanya. Airnya dituang, dingin yang di dalam kuburan. Berarti punya bayangan bahwasanya alam kuburan sama dengan alam dunia. Itu keliru. Itu buktinya Rasulullah juga pernah membelah pelepah kurma dua ditancapkan Itu Rasulullah beda. Jangan dikiaskan. Namanya. Kalau dikiaskan rusak. Ada beberapa perkara khusus untuk Rasulullah SAW. Seperti kisahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Eh? Ketika perang Khaybar mau dikasih royah bendera. Waktu itu Ali bin Abi Thalib mengadukan tentang sakit apa? Matanya. Diludahi siapa? Rasulullah SAW. Nah kalau kita terapkan, eh, dikiaskan, kita ngeludah ke mata orang, rusak. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang kalau main kias itu dengan sembarangan. Dilihat dulu. Ini perbuatannya khusus atau tidak? Paham? Nah, adapun pelepah kurma itu, nah barakallahu fiqh, dibelah menjadi dua, ditancapkan, itu khusus karena beliau ditampakkan di dalam kuburan itu sudah ada. Lah kita nggak tahu kan lewat pun nggak sama aja nggak tahu di ada atau dapat nikmat nggak tahu makanya kalau ziarah kubur tangan kosong pun nggak masalah doanya yang paling penting assalamualaikum ahlat diam minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'allaha lana walakum lakum afiyah doanya itu jangan sampai lupa Nah, kita selesaikan ini tadi. Fatu'adu rohu fi jasadihi. Kemudian dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Wa yudrisaneh. Kemudian dua-duanya, siapa dua-duanya? Mungkar dan nakir mendudukkan si mayat tadi. Fayaqulan lahu. Kemudian mungkar dan nakir berkata kepada si mayat, menabuk. Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Fal mu'min yakul, lihat orang mukmin bisa jawab dia. Rabbi Allah wal Islamu dini wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yatalaqtam wa la yataraddad. Masyaallah, lihat ini. Orang mukmin ketika tanya siapa Rabbmu? siapa nabimu, apa agamamu, menjawab Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa kata e, beliau dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, orang tersebut tidak merasa takut dan tidak bimbang. Jawabannya jelas. Paham ya? Karena apa? Karena di dunianya dia kokoh. yusabitullahu alladzina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya bil akhirah. Masya Allah. Nah, di dunia kokoh, di akhir pun kokoh juga. Ditanya bisa jawab. Kita lihat. Li'annahu kana mu'minan fi hari dunia, dikarenakan orang tersebut di dunia beriman, mu'minan billah wa mu'minan bil rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut di dunia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, wa mutamassikan bidin Islam dan berpegang teguh dengan agama Islam fala nyatalah lajlat su'al maka tidak merasa apa tidak merasa keberatan pada tersebut pertanyaan tersebut tidak terpleset jawabnya terhadap pertanyaan tersebut wala yataraddad dan tidak bimbang tidak ragu terjawab nah ada pun orang munafik, nah, kita selesaikan biar jelas orang munafik bagaimana. Yang bimbang, gak jelas keadaannya, di dunia dia sama orang kafir senang, eh, sama orang mukmin juga senang. Nah barakallahu fiik, bagaimana keadaannya lihat ini. Amal munafik, adapun orang-orang munafik Allah dikananya kanannya fi hadhihi dunia 'ala syak yang mana dia hidup di dunia di atas keraguan wa huwa yad'i disimak kitabnya ya wa huwa yad'i islam lisanih dia mengaku-ngaku beragama Islam itu lisannya saja eh, istimewa kitabnya, dia mengaku-ngaku beragama Islam lisannya saja, lisannya tok. Wahwa mungkirun biqalbih, tapi dia mengingkari dengan hatinya. Simak diperhatikan. Nah, jadi dia mengucapkan lisan agama Islam, tapi hatinya mengingkari. Hatinya mengingkari. Fahada yadis idza su'ila fil qabr. Lihat ini. Maka orang seperti ini nanti ketika ditanya dalam kuburan ia tidak akan mampu paham ya tidak akan mampu wa yatahayyar dan ragu bimbang wa yaqul ha ha la adri sami'tu nasa yaquluna syai'an fa qultu ya ditanya siapa rohmu siapa nabimu apa agamamu karena dia orang yang tidak punya prinsip yang kuat ha? Dia ada orang-orang munafik menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman ditanya, ha, ha, aku nggak tahu. Aku dengan manusia mengatakan sesuatu, aku katakan juga taklid sampai terbawa dalam kuburan bayangkan itu. Allahul musta'an. Makanya orang-orang yang kokoh diberikan apa? kekokohan juga dalam jawabannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan, dikokohkan dalam jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Tiga pertanyaan ya. Siapa Robmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Tapi nggak setiap orang bisa menjawabnya. Kita lihat. Fal awal yun'am. Yang pertama tadi orang mukmin dikasih nikmat. Wa yuftalau babun ilal jannah masyaallah. Dibukaan pintu ke surga tampakkan surga di hadapannya. Ini yang pertama ya. Wa hadha yu'adzab wa yudayyak alaihi fi qabrih. Yang satunya ini yang munafik diazab, disempitkan kuburannya hatta takhtalifa adla'u sampai tulang rusuknya bersilang. Allahumma salim sallim ngeri. Sempitkan. Kuburan atau melihat kuburan yang sekarang antum saksikan ketika memakamkan orang, sempit nggak kuburannya? Disempitkan lagi berbeda Sampai tulang rusuknya bersilang. Kalau tidak bisa jawab pertanyaan dari itu. Wa yuftalau babu nar. Dan dibukakan pintu menuju neraka. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan. Ketika dibukakan pintu surga. Si mayat mengatakan. Ya Rab. Akim sa'ah. Wahai Rabku. Tegakkan hari kiamat. Karena pengen segera mencicipi surga. Nikmatnya surga. Yang satunya Orang munafik tadi itu mengatakan, Ya Rab, la tuqimis sa'ah. Wahai Rabku, jangan tegak hari kiamat. Takut. Karena apa? Karena nanti akan menghadapi ngerinya siksaan yang hakiki yaitu neraka jahannam waliyadzubillah. Allahumma salim salim nasallaha assalamat wal afiyah fid dunya al akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin.